Kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mujizat dan keajaiban adalah atsiqah billah, harus percaya sama Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Sehingga kalau kita ingin menangkap hatinya, mendapatkan hatinya, maka mintalah kepada pemilik hati itu, bukan kepada orang yang sedang diamanahi hati itu. Dia sendiri nggak berkuasa. Hatilah yang menentukan anggota tubuh kita. Sampai kita sendiri nggak berkuasa untuk memerintahkan hati kita. Maka jangan minta kepada si orang yang membawa hati. Tapi mintalah kepada pemilik hati yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mukallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, balikanlah hati dia agar mencintai saya karenamu. Berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita? Scott